dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.